kita masih dalam pembahasan tentang sikap al-sunnah wal jamaah para imam al-hadis terhadap pemimpin kaum muslimin. Di sini al-imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, wa yarawna al kufari ma'ahum. Para imam-imam al-hadis berpendapat jihad menyerang orang kafir itu bersama pemimpin kaum muslimin wa in kanu jawaratan meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang dolim. Ini seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin melaksanakan sebagian ibadah bersama mereka. Pada minggu yang lalu kita sampaikan tentang sholat Jumat dan Idul Fitri Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Jadi jangan pernah ragu ya pada waktu awal Ramadan mungkin atau ya mau Idul Fitri ikut yang mana ya tidak pula kita tanya kepada ustaz sini ustaz sana ya cukup ini adalah akidah Imam Al-Hadis ya penentuan Idul Fitri, Idul Adha, demikian pula Ramadan ini adalah hak pemimpin kaum muslimin. Maka cukup kita mengikuti mereka, tidak boleh mengikuti yang lain kalau kita ya mengaku sebagai pengikut as-salaf yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara ibadah yang wajib dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin alias di antara ibadah yang harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin entah khalifah ya namun khalifah yang sebenarnya bukan khalifah ala ISIS atau yang lainnya namun khalifah yang sebagaimana kata Imam Ahmad dipilih oleh kaum muslimin bukan oleh kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin ya khalifah atau raja atau presiden ya mereka yang telah memiliki kekuasaan di tengah kaum muslimin maka merekalah yang berhak mengomandoi al jihad terutama jihadut talab jihad menyerang orang-orang kafir kita baca syarah dari Asy-Syaikh Hamad bin al Al-Utsman hafizallahu taala Ibaratul musannif sarihatun fi anna amral jihad ilal imam. Dari ungkapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili di sini jelas bahwasanya masalah jihad itu harus dibawa komando al-imam. Ya, sekali lagi imam di sini bukan imam ya jadi-jadian, bukan pemimpin jamaah pengajian atau ormas atau apapun namun di sini imamnya kaum muslimin. Ya, entah khalifah, raja atau presiden. Wa huwa kadzalik. Dan inilah yang hak bahwasanya jihad harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. Wa qad tadafaratil adillah ala dalik min kita was sunnah wal ijma'. Hal ini telah dicantumkan di dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah dan juga ijma' para ulama sunnah wal Jamaah. Di sini dibawakan dalilnya dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang kita baca ayat-ayatnya pertama kali At-Taubah ayat 43 surat At-Taubah 43 Allah mengatakan afallahu anka lima azim talahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadibin Allah mengampuni dirimu wahai Nabi Muhammad ya mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak ikut berjihad? Ya, di sini ada kata-kata lima azinta. Eh, kenapa engkau memberikan izin kepada mereka? Intinya sekali lagi ini adalah eh, ya salah satu dalil pemimpin yang memberikan izin untuk orang itu berangkat atau tidak berangkat. Tidak boleh setiap orang mengumandangkan kalimat jihad eh, ya untuk menyerang orang kafir seperti yang dilakukan oleh kelompok teroris. Nah, ini salah satu kesesatan mereka. Mereka jihad menyerang orang kafir tanpa ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Yang ada adalah pemimpin bawah tanah. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin jadi-jadian mereka. Hatta yatabayyan lakalan sadaku wa ta'lamal kadibin Ya, sehingga jelas bagi dirimu siapa yang jujur betul-betul berhalangan minta izin tidak ikut atau yang eh, ya orang-orang yang dusta dalam izinnya tadi. Ini ya sekali ada kata-kata lima adin talahum. Ayat yang kedua masih At-Taubah ayat 44. La yasta'dzinuka kalladina yu'minuuna billahi wal yaumil akhir an yujahidu bi amwalin wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin ya tidaklah orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu ya minta izin kepadamu untuk tidak ikut perang dalam perang Tabuk khususnya di sini. Artinya orang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka ikut berperang bersama Rasul karena Rasul pada waktu itu menyuruh semua kaum muslimin untuk berangkat jihad yaitu di perang At-Tabuk. Eh, namun di sini intinya ya la dinuka tidaklah mereka minta izin kepadamu. Dalam artian tidak boleh sembarangan pergi berperang melawan orang kafir harus seizin pemimpin kaum muslimin ya. kemudian kata pengarang di sini wahada li al jihad fi ghazwati tabuk fardu ainin ala man istanfarul imam jihad pada waktu perang tabuk ya pada waktu itu merupakan fardu ain ya kewajiban setiap muslim tentunya yang mampu untuk mereka pergi berjihad sesuai dengan seruan pemimpin kaum muslimin. Fawajib alal kulli khuruj, maka wajib bagi kaum muslimin pada waktu itu untuk keluar perang Tabuk. Wa kadzalika law kana fardhu kifayah fala budda fi min idnil imam. Demikian pula seandainya ada jihad bentuknya fardu kifayah, maka itu pun harus dengan seizin pemimpin kaum muslimin. Mungkin pernah eh, kita jelaskan dahulu jihad secara hukumnya ada dua macam, jihad fardu ain dan jihad fardu kifayah. Jihad fardu ain itu diantaranya ada empat keadaan. Yang pertama, kalau pasukan muslimin dengan pasukan kafirin sudah bertemu di medan pertempuran. Wajib untuk mereka ya bertempur habis-habisan, ya mati syahid atau menang mendapatkan ghanimah. Tidak boleh mereka apa mundur ke belakang kecuali kalau untuk menyusun siasat ya bahkan itu termasuk ya, salah satu al-kabair dosa besar al firal yamazahfi mundur dari peperangan tanpa ada udur yang syar'i yang kedua jihad fardu ain kata para ulama yaitu kalau ada perintah khusus dari pemimpin kaum muslimin seandainya misalnya presiden kita Bapak Joko Widodo mengatakan bagi jamaah ampel sawahan pergi jihad ke Suriah maka wajib berjihad. Tidak ada kata-kata apa nanti kalau sudah apa? Nah, sudah punya kekuatan. Ya ada mati di sini ya pemimpin itulah yang akan memfasilitasi kita. Ya ini sekali lagi salah satu bentuk jihad fardu ain. Jika pemimpin menentukan siapa yang akan perang nah, ya nantinya sebagaimana yang akan disampaikan dari sejarah para sahabat nanti. Yang ketiga, jihad fardu ain dikala ya kaum muslimin ya diserang oleh orang-orang kafir di negeri mereka yang dikenal dengan jihadu ad atau difa membela diri ya seperti mungkin pada zaman penjajahan Belanda atau Inggris atau Jepang dulu maka kaum muslimin tentunya yang mampu untuk berjihad mereka wajib untuk melawan orang-orang kafir mengusir dari negeri kaum muslimin Indonesia ini ini adalah apa jihad fardu ain yang keempat jihad fardu ain ini untuk beberapa person yang memiliki keistimewaan. Di antaranya mungkin ada seorang yang ya pernah belajar menggunakan teknologi canggih dalam alat militer. Tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali orang tertentu. Maka orang tertentu inilah yang wajib untuk mereka apa? Berjihad. Yang lain yang belum bisa, eh tunggu giliran dulu. Ini adalah empat keadaan kata ulama, jihad itu fardu ain. Ya, sekali lagi jika sudah masuk ke medan pertempuran. Yang kedua, ya jika ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, ya jika apa? Hah? Jika dijajah, diserang oleh orang-orang kafir, maka kewajiban kita untuk berjihad semuanya fardu ain. Yang keempat, itu untuk orang tertentu yang memiliki keahlian dalam bidang militer, ya, yang tidak didapati oleh orang yang lainnya. Ini jihad yang fardu ain sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Saimin dan yang lainnya. Yang keempat, yang kedua, jihad bentuknya fardu kifayah. Yaitu jihad ya menyerang orang kafir. Dalam artian hanya sebagian saja yang tadi dikatakan oleh ya seorang pemimpin kaum muslimin bahwasanya jihad harus ada yang berangkat ya. Yang lain yang tidak ada perintah ini tidak ada kewajiban baginya. Eh, kemudian jihad fardu kifayah ini dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan dakwah termasuk fardu ain termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan dulu, Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ada empat tingkatan jihad, di antaranya jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, Ya, di antaranya dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekali lagi jihad menurut ahli sunnah wal jamaah bukan ya seperti yang disempitkan oleh kelompok haroka pergerakan atau kelompok ya teroris yang hanya mengatakan jihad hanya dengan ya pedang saja jihad berbagai macam bentuknya sebagaimana dalam hari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya di sini jihad ada ilmunya ada aturan mainnya seperti ibadah-ibadah yang lain. Masalah sholat, puasa dan sebagainya sudah diatur oleh syariat, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh, maka itulah bedanya jihad yang syar'i dengan jihad yang al-bid'i. Kita maunya jihad yang syar'i. Eh, kita menolak jihad yang al-bid'i yang bid'ah. Sebagaimana kita menginginkan solawat yang sunnah, tidak mau kita solawat yang bid'ah. Eh, maka demikian seterusnya. Ini sekali lagi, di antara syarat berjihad, ya terutama melawan orang kafir, harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, dalilnya surat At-Taubah ayat 93, "Innamasabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia. Ya sesungguhnya jalan bagi orang-orang yang meminta izin kepadamu sedangkan mereka adalah orang-orang yang kaya. Ini juga sama kata-kata mereka minta izin kepada Ya, semuanya meminta izin kepada Rasulullah Wasallam yang ikut atau yang nggak mau ikut karena mungkin ada suatu halangan. Ya, minta izinnya kepada Rasul, tidak langsung ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dipilih oleh pemimpin kaum muslimin seperti yang ada dalam ya, hadis nantinya. Kemudian yang keempat, surat At-Taubah lagi ayat 83 Allah mengatakan fa'ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuna kalil khuruj. Apabila engkau dikembalikan oleh Allah kepada sekelompok orang dari mereka, mereka minta izin kepadamu untuk ikut berperang. Ya, semuanya apa sekali lagi kembali kepada izinnya Rasulullah SAW. Demikian pula dalam surat An-Nur ayat 62. Kata pengarang di sini, wal amrul jami' walan yujma' yujma' lahu kal jihad fi sabilillah. Ini tentang masalah surat An-Nur 62 bahwasanya semuanya harus minta izin kepada pemimpin pada waktu itu adalah Rasul sebagai pemimpinnya. Sekarang dari As-Sunnah ya dalil-dalil dari hadis Rasul SAW tentang jihad ya melawan orang kafir harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. An Ibn Abbas radhiyallahu ma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bahwa saya Rasul bersabda la hijrata ba'dal fathi tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Dalam artian hijrah dari kota Mekah ke tempat lain sudah tidak ada sampai hari kiamat. Karena ini adalah ya rekomendasi dari Allah dan Rasulnya kota Mekah sampai akhir zaman adalah negeri kaum muslimin. Ya maka tidak ada hijrah dari Mekah ke tempat lain. Karena apa? Kota Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin semenjak penaklukan kota Mekah sampai akhir zaman. Namun hijrah dari tempat lain itu tetap diwajibkan. Dalam hari Rasul mengatakan, la tangkotil hijratu hatta tangkotiu atau batu. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya tobat. Wala tangkotiu tobatu hatta tatul asyamsu min maghribiha. Dan tidak akan ya berhenti atau tertutup tobat sampai terbitnya matahari dari arah arah barat. Tetap hijrah itu ada ya misalnya dari negeri Eropa yang kafir ya dan yang lainnya itu ke negeri kaum muslimin tetap ada yang wajib atau yang hewa yang sanggup ya wajib untuk tetap apa berhijrah ya hijrah tetap sampai hari kiamat cuma yang tidak ada itu hijrah dari kota Mekah ke tempat lain karena kota Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin sampai akhir zaman nanti ini membantah juga kelompok teroris yang mereka menganggap negara Saudi Arabia di antaranya kota Mekah sebagai darul harbi ya negara kafir yang wajib untuk apa diperangi Eh, makanya mereka tidak segan-segan melakukan bom bunuh diri entah di kota Madinah, kota Mekah melakukan terorisme di sana dikarenakan keyakinan mereka yang sangat sesat mengatakan kota Mekah yang dibawa negara Saudi Arabia itu adalah negara kafir. Naudzubillah min dalik. Inilah ya eh, akal-akal kelompok teroris yang sudah ya eh, tidak waras. Walakin jihadun waniyah Eh tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah dari kota Mekah, lakin takkan tapi yang ada jihad dan niat. Ya, jihad sepanjang eh, zaman itu ada dengan tadi berbagai perinciannya. Demikian pula niat yang baik. Kemudian intinya di sini Rasul mengatakan wa izastun firtun fanfiru. Jika kalian diperintah untuk berperang, maka berangkatlah. Ini yang kata para ulama bahwasanya harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Yang kedua dalilnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat istadzantu Nabi sallallahu fil jihad. Aisyah pernah berkata kepada Rasul, aku pernah minta izin kepada Rasul untuk ikut perang berjihad. Ya, maka Rasul mengatakan jihadukunna al-hajj. Jihadnya kalian adalah berhaji. Jihadnya perempuan adalah apa? Berhaji. Di sini intinya apa? Aisyah minta izin kepada Rasul, tidak ujuk-ujuk ikut apa? Berperang mengangkat senjata tidak. Ya Rasul pun mengatakan jihadnya kalian wahai para wanita dengan berangkat haji. Wahada sarih fi talabil idil minal imam. Ini jelas sekali Aisyah mengajarkan kepada kaum mujahidin ketika mau berjihad minta izin kepada pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala uritu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah suatu saat menawarkan diri kepada Rasul untuk ikut perang Uhud. Usia beliau pada waktu itu wa ana ibnu arba'i asar. Ya, usia beliau pada waktu itu hanya 14 tahun. Ya, inilah para sahabat. Ya, kecil sudah apa? Inginnya beribadah, inginnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka betul-betul hidupnya lillah wa fillah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak kecil mereka sudah dididik oleh Rasulullah SAW untuk ya melaksanakan firman Allah Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul-betul menyerahkan semua hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh bahkan dahulu para sahabat ketika tidak bisa perang bersama Rasul SAW, mereka eh bersedih hati, mereka menangis. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat At-Taubah juga, Allah mengatakan, "Laisa 'alal ladina eh, wa ma 'alal ladina idama atau kalitahmilahum Kul tama ajidu ma ahmilukum alaih tawalau wa ayunuhum tafidu minadam'i hazanan ala yajidu ma yunfikun. Eh tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepada engkau Nabi Muhammad kemudian engkau mengatakan aku tidak memiliki perbekalan untuk membekali kalian untuk membekali kalian berjihad. Eh kemudian mereka tawalau pulang dengan tangan hampa Air mata mereka bercucuran karena sedih tidak bisa apa? Berjihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat. Eh makanya Allah muliakan mereka di dunia wal akhirah karena betul-betul hati mereka bergantung kepada akhirat. Mereka tidak tamak kepada dunia. Hidup mereka betul-betul untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama di sini gambarannya bagaimana eh anak-anak yang masih ABG yang kalau kita lihat, lihat sekarang naudzubillah sekarang ya penuh dengan maksiat dan dosa, penuh dengan hura-hura dan sebagainya. Namun dulu para sahabat, ya di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya waktu masih ABG usia 14 tahun menawarkan diri untuk berjihad bersama Rasul SAW. Namun falam yujisni, namun Rasul tidak mengizinkan aku untuk berjihad. Bahkan dalam riwayat Rasul pernah mengukur standar ya mujahidin yang mau diberangkatkan ya lewat tinggi badannya ya ada salah satu sahabat yang masih kecil memang ya dia karena ingin berjihad pura-pura apa ditinggi-tinggikan badannya ya ini adalah sekali lagi gambaran bagaimana eh para sahabat dahulu luar biasa hidupnya betul-betul bergantung untuk eh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan lagi wa uritu alaihi yaumal khandaq. Eh namun pada waktu perang Khandaq aku menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu wa ana ibnu khamsata asyar ya pada waktu usia 15 tahun setahun kemudian masih kepengen jihad lagi tidak pernah putus asa faajazani dan beliau pun mengizinkan aku untuk ikut perang Khandaq ini sekali lagi apa ya para sahabat dulu minta izin kepada Rasul untuk ikut berjihad tidak ya langsung beli paspor langsung apa pergi sendiri berjihad di Suriah tidak ya ini sekali lagi tidak ada eh dasarnya ini adalah salah satu kesesatan sebagian kelompok-kelompok haroka naudzubillah min dalik. Hal ini juga sama seperti yang kita sampaikan tadi eh tentang masalah penentuan eh Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. eh, demikian pula para sahabat dahulu seperti yang sudah disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, "Tara'an nasu al-hilal." seorang eh semua orang mengatakan aku melihat hilal. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, aku pun mengabarkan kepada Rasul, aku melihat hilal Ramadan. Fa'sama Rasul pun puasa, wa amran nas siami. Kemudian Rasul pun memerintahkan, mengumumkan untuk kaum muslimin juga berpuasa. Tidak apa? Ya, orang perorangan, tidak ormas yang mengumumkan atau menentukan. Yang menentukan adalah pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi yang ada dalam sejarah Rasul dan para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang keempat dari hadis Rasul sallallahu yaitu dalam Sahih Bukhari Rasul mengatakan al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakang mereka. Ini eh, beberapa ayat dan beberapa hadis. Sekarang kita akan bacakan ucapan para ulama al-sunnah eh bahwasanya inilah ya akidah kita, inilah akidah salafus saleh. Ya, berlainan dengan akidah dan manhajnya, metodenya kelompok haroka pergerakan ataupun kelompok jihadin, takfirin ayat terorisme. Hakal ijma al-Qarafi. Imam al-Qarafi meriwayatkan ijma ulama tentang hal ini. Syarat jihad menyerang orang kafir harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan faida takarar al farku baina asari tasarrufi sallallahu bil imama wal qada wal futiyah fa'lam anna tasarrufahu alaihi salatu wassalam yang qasim ila arbati aksan Kata Imam Al-Qarafi apabila telah jelas perbedaan antara eh, pengaruh perbuatan Nabi SAW sebagai pemimpin dan sebagai hakim pemberi fatwa, maka ketahuilah bahwasanya perbuatan Rasul SAW itu terbagi menjadi empat, eh, empat eh, kategori. Kismun ittafaqal ulama ala annahu tasarrafa bil imama wa iqamatil hudud wa irsal juyush wa nahwiha. Eh, ulama sepakat bahwasanya Rasul sebagai pemimpin itu diantara tugasnya melaksanakan ul hudud yaitu kisos potong tangan bagi pencuri demikian pula mengirim eh, atau mengutus pasukan perang ini adalah hak pemimpin kaum muslimin. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Al-Hasan Al-Basri seorang ulama tabi'in berkata, "Arbaun min amril Islam ila sultan." Ada empat perkara Islam yang ya dikomandoi oleh pemimpin kaum muslimin. Masalah al-hukmu seperti tadi potong tangan, kisos raja dan yang sebagainya. Wal fai pembagian harta rampasan perang itu juga di bawah komando pemimpin kaum muslimin wal jihad demikian pula jihad wal jum'ah dan salat al jum'ah ini sekali lagi yang harus diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah kemudian dikatakan di sini oleh pengarang kitab fal jihad manutun bil imam jihad sekali lagi harus di bawah komando pemimpin wa huwa ai al jihad wa iqamatul hudud min ashril alamat al fariqah bainar ra'i war ra'iyah ya masalah komando jihad, masalah pelaksanaan tadi hudud, rajam potong tangan, kisos ini adalah ya pembeda yang sangat besar antara rakyat dan pemimpin. Ya, bedanya rakyat dan pemimpin yang paling jelas di antara ini. Ya, pemimpinlah yang berhak untuk menentukan jihad. Demikian pula untuk melaksanakan hukum tadi. Eh maka rakyat tidak boleh semena-mena ada penjualan potong tangan yang menakim sendiri tidak boleh. Eh, ya, demikian pula dengan dalil amal ma'ruf nahi munkar merusak fasilitas umum naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi bukan hak rakyat ini hak pemimpin kaum muslimin. Kalau pemimpin tidak melaksanakan dosanya bagi mereka. Sebagaimana yang Rasul sabdakan tentang masalah salat kemarin, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim kalian salat bersama pemimpin kaum muslimin. Jika mereka benar, maka kalian mendapatkan pahala dan mereka juga mendapatkan pahala. Namun jika mereka salah, bagi kalian pahalanya, dosanya bagi mereka. Tidak boleh kita mengambil jalan jalan pintas. Ini bukan hak kita, bukan wewenang kita. Maka kita dolim kalau kita apa? Mengambil hak pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini yang merupakan akidah al-sunnah wal jamaah. Ini bukan karangan kita. Ini adalah apa? Ayat firman Allah sabda Rasul. Dan ini adalah ijma' ulama al-sunnah wal jamaah. Walihada min jumlati ma radda bihil imamu Ahmad. Alaman angkara anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu al muslimin. Huwa iqamatulil jihad wal hudud. Makanya di antara ucapan Imam Ahmad ketika membantah orang-orang yang mengingkari bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin yaitu bahwasanya imam atau Ali bin Abi Thalib dialah yang dulu melaksanakan al-hudud, potong tangan dan seterusnya. Eh demikian pula yang memerintahkan untuk berjihad. Imam Ahmad mengatakan rajulun kana yuqasim al-fai wa yarjum wa yuqim al-hudud wa yusama abdul mu'minin. Seseorang yang dia telah ia eh, membagikan harta ramasan perang dan dia yang merajam, dia menegakkan hudud, maka dia yang dinamakan Amirul Mukminin. Dan ini adalah akidahnya Imam Ahmad. Ini kita mau nukil ucapan Imam Ahmad dari kitab beliau Usul Sunnah. Beliau mengatakan wal ghazwu ma wal ghazwu ma al amir ila yaumil qiyamah al bari wal fajir la yutraq. ya berperang itu berlaku bersama pemimpin sampai hari kiamat Baik itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang jelek, tidak boleh tinggalkan. Wa qismatul fai, pembagian harta ramasan perang. Wa iqamatul hudud ilal a'immah, ya itu semuanya diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin laisa li ahadin an yat'an alaihim tidak boleh seorang pun untuk ya mencaci maki mereka wala yunazi'uhum tidak boleh merampas hak mereka dalam hal ini ya wajah sadaqat ilaihim jaizatun nafidatun Demikian pula masalah pembayaran zakat kepada mereka. Eh, maka sungguh sesat kalau ada yang ya, mengomandoi jihad menyerang orang kafir, namun dia bukan pemimpin kaum muslimin. Atau tadi melaksanakan hudud seperti yang dulu pernah terjadi. Ketika perang Ambon ada sekelompok katanya laskar jihad, eh mereka apa merajam anggota mereka sendiri. Ini adalah apa? Dunmun. Ini adalah apa? Ya penyimpangan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa qala alamatul Andalus Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanain. Ada ulama negeri Andalus di Spanyol dulu yang kunyanya Abu Abdullah namanya Muhammad bin Abi Zamanain yang hidup tahun 399 Hijriah. Beliau mengatakan wa a'lamana bi fadli jihad fi ghairi maudin min kitabih. Allah mengabarkan kepada kita keutamaan jihad dalam banyak ayatnya. qad alima ahwalal wulad alladzina la yaqumul hajj wal jihad illa bihim dan Allah Maha tahu keadaan para pemimpin kaum muslimin yang tidak mungkin ada jihad dan haji tanpa mereka. Eh demikian pula masalah pelaksanaan haji, tidak boleh haji koboi ya tanpa apa? resmi dari pemimpin kaum muslimin. Ini juga apa? harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin, tidak boleh ilegal. Falam yushtarat walam yubayyan wa falam yashtarit walam yubayyin wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah tidak mensyaratkan harus pemimpin yang baik, harus pemimpin yang berhukum dan hukum Islam tidak. Yang penting dia pemimpin muslim. Kita wajib apa? Di bawah komando mereka dalam melaksanakan ibadah-ibadah seperti ini. Wa makan kana rabbuka nasiya dan Rabbmu tidak pernah lupa. Kala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah walihada kana sunnatu Rasul sallallahu wa sairu khulafa'ir rasyidin wa man salaka sabilahum min ulatil amr fi daulatil umawiyah wal abbasiyah anal imam yakunu imaman fi hadain aslain jami'an as-salatu wal jihad oleh karena itulah sejak zaman Rasulullah SAW eh para khulafa rasyidin dan yang mengikuti jejak mereka dari para pemimpin kaum muslimin baik pada masa daulah al umawiyah atau abbasiyah eh semuanya sepakat imam pemimpin itulah yang mengomandoi dua hal ini yaitu salat ya di antaranya salat Idul Fitri Idul Adha dan juga jihad ya menyerang orang kafir. umum fi sholat, salat umum fil jihad. Yang memimpin salat pada waktu itu pemimpin kaum muslimin, mereka lah yang memimpin jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini eh sampaikan juga ucapan Al-Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi beliau mengatakan wa amrul jihad mauqulun ilal imam wa ijtihadihi. Perkara jihad itu diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin dan istihadnya mereka. Maka sekali lagi inilah salah satu pembeda antara jihadnya ahli sunnah dengan jihadnya kelompok teroris ataupun alil al bidah. Ya, kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i yang sesuai dengan al dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh, makanya sampai detik ini kelompok teroris bukan malah menjadikan Islam jaya malah menang, eh ataupun mulia namun justru malah tercoreng nama Islam dan kaum muslimin karena mereka tidak di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kemudian di sini dibawakan beberapa syubhat ya kelompok khawarij, kelompok teroris yang mereka ingin berjihad tanpa komando pemimpin. Mereka pakai ayat-ayat ya memang inilah alu al-bidah mereka sudah terkadang ya coba mengotak-atik ayat-ayat untuk disamakan dengan keyakinan mereka. Ya, kalau al-sunnah itu cirinya ya mereka berdalil berilmu sebelum berucap ya namun mereka iktaqadu summa istadallu ya mereka berkeyakinan dulu kemudian baru cari-cari apa dalil. Dipaksa-paksa untuk sama dengan mereka. Eh makanya dari awal Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ucapan Imam Bukhari dalam kitab Usul Salasa, al ilmu qabla al wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Itu manhaj Ahlussunnah. Istadallu summa itaqadu wa amilu. Eh mereka Ahlussunnah berdalil dulu, berilmu dulu, kemudian baru berkeyakinan, kemudian baru apa? Beramal. Kalau kelompok bidah tidak, mereka beramal, ya mereka berkeyakinan, kemudian ya coba-coba cari-cari apa dan dipaksa-paksa untuk apa sama. Ini perbedaan ahli sunnah dengan ahli bidah dalam masalah pendalilan. Ahli bidah di antara kelompok khawarij, kelompok teroris, mereka eh memaksakan diri untuk apa? Eh melegalkan kebid'ahan mereka dengan memakai ayat di antaranya masalah tidak disyaratkannya berjihad dengan pemimpin. Ya, kata Syekh di sini, Wakat i'tarada ba'dul mu'asirin ala hadal asal wa huwa wujubu istidani walil aman lil jihad. Bahwasanya sebagian orang-orang sekarang, ya terutama kelompok tadi haroka kelompok teroris, mereka menentang ya manhaj salaf ini, akidah salaf ini ya, yaitu dengan tidak mewajibkan minta izin kepada pemimpin dalam berjihad, yaitu dengan ayat surat An-Nisa 84. Ya, makanya Ahlu sunnah wal jamaah dakwah salafiyah selalu menengungkan wajib kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ya, seperti tadi. Eh, metode kita selalu begitu. Al-Quran hadis, kemudian kita bawakan ucapan ulama salaf. Ya, kalau mereka tidak pakai ayat, namun dengan pemahaman otak mereka sendiri. Ya, di antaranya di sini. Mereka pakai ayat surat An-Nisa 84, namun tidak sesuai dengan pemahaman para ayat tafsir atau as-salafus soleh. Mereka mengatakan ada ayat yang berbunyi Faqatil fi sabirillah, la tukallafu illa nafsak. Ya, berperanglah di jalan Allah dan tidaklah kalian di eh, ya berikan beban kecuali eh, ya sesuai dengan kemampuan diri kalian wa harridil mu'minin dan serulah kaum mukminin untuk ber, berjihad. Haitsu yatawahama hadzal ba'd anal wajib an tuqatil wahdak. Ya, mereka memahami ayat ini dengan mengatakan konteksnya dohirnya fakotil perangi sudah nggak pakai izin-izinan ya dalam ayat ini apa fakotil langsung perangi inilah ahli bidah mereka hanya mengambil apa sebagian ayat lupa dengan ayat-ayat tadi yang bagaimana Allah menggambarkan jihadnya para sahabat mereka minta izin dulu kepada siapa Rasul di antaranya Amil uh, eh, ibunda kita ya Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mereka itulah al bidah ya memakai ayat dengan apa penafsiran mereka sendiri, tidak memakai penafsiran para ulama al-sunnah wal jamaah. Kata mereka ayat ini jelas, eh bahwasanya perangi eh, orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun hunaka amrun aw meskipun tanpa eh pemimpin, eh ya. Qala Syekhuna ala alama Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah radan ala haula. Eh, ya, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah membantah hujahnya mereka, syubhat mereka dengan mengatakan innallaha yukhatibul imam. Di sini Allah ya menunjukkan ayat ini kepada pemimpin kaum muslimin, bukan kepada setiap apa? Setiap orang seperti masalah ya al-qisas misalnya. Allah mengatakan ya kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan bagi kalian. Apakah semua kaum muslimin berhak untuk apa? Melaksanakan potong tangan, hudud tadi? Tidak, ayat-ayat ini hanya berkaitan dengan apa pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang dipahami oleh para salafus soleh seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, kata Syekh, Inna Allah yukhatibul imam, imam al-ummah. Ya, Allah di sini menunjukkan ayatnya tersebut kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin umat. La ana yukhatib kulla wahid. Bukan me, ya, menunjukkan ayat itu kepada setiap orang. Ya, demikian pula dengan firman-Nya tadi, dan mu'minin Ya, serulah orang beriman untuk berperang. Wahadar hadzal rajul idza kharaja biduni ini imam kharijul al jamaah. Kata Syekh Muhammad Utsaimin, orang yang keluar ber, ber, berjihad, berperang melawan kafir tanpa seizin imam, maka dia telah memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Dan Rasul mengatakan, "Man kharaja ayah famata mata mitalan jahiliyah yang keluar memisahkan diri dari barisan kaum muslimin kemudian dia mati mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi jihad itu bukan seperti tawuran antar pelajar, antar supporter. Naudzubillah min dalik. Ini adalah ibadah. Ibadah sudah ada, aturan mainnya. Ya, makanya kelompok khawarij Rasul kecam sampai Rasul mengatakan al khawarij kilabu alinar padahal mereka apa? Ya, niatnya berjihad. Namun Rasul justru mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Karena apa? Salah memahami jihad dan mereka apa? Tidak berjihad ala Rasul SAW dan para sahabat beliau. Wa muqti'un ala nafsihi. Orang tersebut yang tidak izin kepada pemimpin ketika berjihad. Dia apa? Salah. Ya khususan fi asinahada. Khususnya pada zaman ini kata beliau. Li'annau idha kharaja mujahidan. Summa asura alaih wa alimat daulatu. Sara hunaka masyakil bainahuma. Ya apabila ada seorang keluar. Seperti yang terjadi sekarang ini. Keluar ke Suriah. Ya tanpa izin pemimpin dari negeri kita. Kemudian ditangkap. Dideportasi. Masalah besar. Ya ini sekali lagi ia sesuatu yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim. Fal wajib anal insan la yakhud nusus min janibin wahid. Eh wajib bagi seorang manusia, eh seorang muslim untuk tidak mengambil nas sepotong-sepotong. Ya, ini ayat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Tidakkah mereka ingat tadi ayat-ayatnya tentang eh, para sahabat meminta izin kepada Rasul SAW. Demikian pula hadis Rasul mengatakan, ya para sahabat mau berjihad minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wayandur ilaiha bi'ainu awar. Tidak boleh bagi kita melihat nas-nas tersebut dengan mata yang cacat atau mata yang buta. Hanya melihat sebagian saja. Tidak mengambil ayat eh, keseluruhan ataupun ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengannya. Balil wajib an yakhud nusus mingkuli janib. Maka kewajiban kita mengambil nas secara eh, keseluruhan. Walihada kolal ulama, makanya ulama berkata, yahrumul ghazwu biduni idnil imam. Haram berjihad tanpa seizin al-imam. Kemudian disampaikan di sini juga subhat yang kedua. Wa kadzalika istadalla ba'dhum bi qissati Abi Basir radhiyallahu anhu. Ini yang banyak dipakai oleh kelompok teroris ya dalam buletin majalah mereka tentang kisah Abu Basir yang berjihad tanpa ada pemimpin atau komando pemimpin kaum muslimin. Insya Allah mungkin sebagian dari antum pernah mendengar kisah Abu Basir itu pada waktu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Rasul dan kaum musyrikin. Ya, ketika Rasul mau masuk Mekah untuk umrah dihalangi sampai terjadi ya perundingan damai antara kedua belah pihak Rasul dan para eh, kaum musyrikin. Di antara poin-poin perdamaian itu dikatakan apabila ada orang ya penduduk kota Mekah lari kepada Rasulullah, entah dia muslim atau siapapun, kalau dia penduduk Mekah pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu lari kepada Rasul, wajib bagi Rasul untuk mengembalikannya kepada kaum musyrikin. Ya. Sekali lagi di antara poin perundingan itu kalau ada penduduk kota Mekah, entah dia muslim, ya entah dia musyrik, lari dari kota Mekah kepada Rasulullah di kota Madinah, wajib bagi Rasulullah untuk mengembalikan kepada orang-orang musyrik. Rasul pun ya menyetujui. Rasul Allah berikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini ada kebaikan, ya. Di antaranya kisah ini. Suatu saat Abu Basir ini seorang muslim, Ya, tinggal di kota Mekah ditawan oleh orang-orang musyrikin kota Mekah. Ya. Dia kemudian lari ke Rasul SAW. Orang musyrikin tahu kalau Abu Basir ini pasti larinya kemana? Ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian diutus dua orang musyrik kepada Rasulullah untuk meminta kembali Abu Basir tersebut. Inilah Rasul SAW yang amin. Ya, meskipun terhadap orang kafir. Betul ketika Abu Basir itu ya di tangan Rasul SAW, Rasul kembalikan lagi sebagai bentuk apa? Ya amanah, sudah perjanjian. Inilah sekali lagi akhlaknya al-Muslim. Meskipun terhadap orang kafir kalau sudah amanah, sudah ada perjanjian, tidak boleh berkhianat. Ya, Rasul pun demikian mencontohkan kepada kita. Meskipun terhadap apa? Orang kafir. Rasul pun mengembalikan Abu Basir. Kemudian mereka sudah apa? Di genggaman orang orang kafir dibawa oleh dua utusan orang kafir tadi. Di tengah perjalanan au basir ini apa? Memberontak, ya, membunuh salah satu dari apa? Mereka ini terbunuh. Yang satu lari, larinya kemana? Ke Rasul SAW. Ya, ini orang musyrik. Karena apa? Tahu bagaimana akhlaknya Rasul. Gak mungkin Rasul apa? Ya, berkhianat atau sampai membunuh. Ya, au basir ini apa? Membunuh orang kafir tersebut. Nah, ini yang dijadikan oleh apa? Dalil oleh orang-orang teroris untuk mengatakan ini tanpa perintah dari Rasulullah langsung apa? Dia membunuh orang kafir tersebut. Ini nanti akan disampaikan jawaban ulama. Eh, intinya itu subhatnya. Eh, dia apa? Main main hakim sendiri, main jihad sendiri. Demikian pula, eh, Abu Basir ini ketika berhasil membunuh, dia tidak lari ke Rasul lagi karena beliau tahu kalau kembali Rasul akan dikembalikan lagi kepada eh, orang musyrikin. Dia pun ya eh, pergi ke suatu tempat eh. Dan di situ dia berkumpul dengan sebagian orang-orang muslim yang sudah lari dari kota Mekah. Ya, mereka tahu kalau di kota Madinah akan dikembalikan. Mereka apa? Pergi ke tempat lain. Ya, intinya kata pak ulama nanti, mereka ini tidak berada di wilayah kekuasaan Rasul SAW. Maka tidak ada apa? Kekuasaan Rasul untuk merintah mereka atau untuk melarang mereka. Mereka sudah apa? Bebas, tidak ada apa? Ya, perintah dari Rasul SAW karena mereka tidak dibawa eh, kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Basir dan para eh, sahabat yang lain yang berhasil lari dari kota Mekah, ya mereka suka merompak orang-orang apa? Eh musyrikin, kofila-kofila mereka sampai ketakutan. Eh di sini yang mereka bawa sebagai dalil oleh kaum teroris, teroris ya, bahwasanya inilah ya Abu Basir dan sebagian para sahabat menjadi perompak di tengah jalan, ya. Ya, kita sekarang akan bacakan jawaban dari Syekh Saleh bin Fauzal eh, tentang syubhat ini. Kata beliau, Abu Basir radhiyallahu anhu, "Laisa fi qabdatil imam wala tahta imratihi." Abu Basir ketika membunuh orang kafir di tengah jalan tadi, itu dia tidak dibawa ke pemimpinan Rasul SAW. Karena apa? Rasul menyerahkan sudah kepada apa? Kaum musyrikin, bukan termasuk rakyatnya Rasul SAW pada waktu itu. Ya, maka Abu Basir apa? Tidak ada ya kewajiban untuk man rasul dalam hal ini. Ya, tidak ada larangan, tidak ada perintah. Bal fi qabdatil kufar wa fi wilayatihim. Bahkan Abu Basir pada waktu itu di tangan orang kafir dan dibawa kekuasaan orang kafir. Terserah dia. Ya. Fawa yuridu an yatakhalas min qabdati wa wilayatihim. Dia ingin membebaskan diri daripada apa genggaman kekuasaan orang-orang kafir. Ya. Falaisa wa tahta wilayati Rasul s.a.w. dia bukan dibawa kekuasaan Rasul SAW. Lian Rasul sallamahu lahum bi mujibil ahdi wa sulhi alladhi jara baina wa bainal kufar. Rasul SAW telah menyerahkannya kepada orang kafir tersebut sesuai dengan apa hasil perundingan Al-Hudaybiyah. Intinya sekali lagi, inilah ya sebagian syubhat alil bidah ya untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Al bidah selalu mereka juga pakai dalil. Namun bedanya dengan al sunnah mereka tadi berkeyakinan dulu kemudian berdalil. Ya mereka ya berdalil namun tanpa pemahaman yang benar dari para ya salafus soleh seperti sunnah wal Jamaah mereka berilmu berdalil dulu kemudian berkeyakinan beramal mereka pun berdalilnya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh itulah namanya dakwah salafiyah dakwah yang menyeru umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dan tidak ada pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an Sunnah terhadap Islam kecuali pemahaman para salafus saleh para sahabat tabin dan tabi'u tabi'in. Ya, yang mungkin bisa kita sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www www.uvstar.com